pada acara yang mulia yaitu talabul ilmi menimba ilmu agama sebagai bekal bagi kita dalam menapaki kehidupan dunia ini dan sebagai benteng bagi kita agar tidak terjerumus ke dalam pemahaman-pemahaman yang menyimpang, baik itu ekstrim kanan atau ekstrim kiri. Terima kasih kepada Bapak Lah ya, ya. Apa Sekretaris ya? ya. Sekretaris Kelurahan Gumir yang telah memberikan sambutan dan kami cukup berbahagia dan sangat bersenang hati atas sambutan yang telah diberikannya. Ini mengingatkan kita bahwa hendaknya terus terjalin komunikasi yang baik antara ulama dan umaro, antara ahlul ilmi dengan aparatur pemerintah. Karena mereka masing-masing punya tugas untuk membangun bangsa, membangun negeri. Kalau para ulama mereka membangun bangsa dari sisi mental, dari sisi kerohanian, maka aparatur pemerintah mereka memberikan mereka melaksanakan tugas untuk membangun negeri ini. Fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat mereka wujudkan. Art artinya apa yang sudah disebutkan tadi oleh ya Bapak Sekretaris Kelurahan bagus sekali bahwa antara Umaro dan ulama saling bersinergi untuk membangun bangsa ini. Bangsa ini yang besar. Tidak mungkin dibangun tanpa ada kerjasama yang baik. Pembangunan fisik tidak banyak berarti ketika mental masyarakat tidak dibangun. Demikian pula, mental masyarakat pun terkadang sulit untuk dibangun kalau tidak terpenuhi sarana ya yang mereka butuhkan dalam kesehariannya. Intinya harus ada saling kerjasama yang baik. Masing-masing orang punya tugas sesuai dengan kapasitas yang Allah telah berikan kepadanya. Masyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebelum saya menyampaikan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abu Darda sembilan wasiat yang diarahkan kepada sahabat Abu Darda yang itu juga wasiat untuk kita semua Perlu kita ketahui bersama bahwa di hadapan kita tantangan yang berat. Kita baik sebagai pribadi muslim atau kita sebagai bagian dari masyarakat muslimin dihadapkan pada tantangan yang berat. Tantangan yang berat tersebut berupa upaya dari orang-orang non-muslim. Demikian pula yang bergabung dengan mereka dari orang-orang munafikin untuk menggerogoti Islam dan untuk meracuni pemikiran kaum muslimin. Dan ini sudah merupakan sunnatullah. Takdir kebiasaan Allah yang Allah perlakukan di muka bumi. Bahwa al-haq dengan al-batil, kebenaran dengan kebatilan akan terus terjadi pergumulan, pertarungan. Ila yaumil qiyamah sampai hari kiamat. Di mana ada hak muncul, di mana ada orang-orang yang ingin menegakkan al-haq di sana ada orang-orang siap mengganjal. Siap untuk menentang. Ini merupakan sunnatullah. Takdir kebiasaan Allah yang Allah perlakukan di muka bumi ini. Yang tentunya pergumulan antara al-haq dengan al-batil, perseteruan antara kebaikan dengan kejahatan. Di antara hikmahnya adalah tamhisun nas, menyaring manusia. Mana orang-orang yang memang benar dalam pengakuannya dia beriman pada Allah dan Rasulnya dan mana orang yang sebatas pengakuan. Jadi adanya ujiannya seperti ini, bermunculannya pemahaman-pemahaman yang bertolak belakang dengan agama kita, baik itu ekstrim kanan atau ekstrim kiri, ini sebenarnya ujian bagi kita. Apakah kita akan tetap istiqomah di atas agama kita atau kita goyah? Akankah, akankah kita ikut larut mengikuti beragam pemikiran dan aliran yang menyimpang atau kita tetap berpegang teguh dengan syariat ini. Tentunya dengan beragam pemahaman yang menyimpang di tengah-tengah masyarakat. Kita sebagai seorang muslim hendaklah membentengi diri kita. Setidaknya kita membentengi diri kita agar kita tidak hanyut dan ikut dalam pemikiran-pemikiran yang menyimpang tersebut. Syukur-syukur kita di samping bisa membentengi diri kita, kita menyadarkan mereka-mereka yang telah dia menyimpang. Tiada jalan yang terang untuk membentengi diri ini dari pemahaman-pemahaman tersebut kecuali bittafaqquh fi dinillahi wal amali bihi. Kecuali dengan cara kita mendalami agama ini beserta kita mengamalkannya. Masyira al-hadirin wal hadirat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah menjamin bagi orang yang mau mengikuti bimbingan Allah bahwa dia tidak akan kesasar di dunia ini, nggak akan tersesat di dunia ini dan nggak akan silaka di akhirat nanti. Allah subhanahu wa taala mengatakan faman ittaba'a hudaya fala yaudillu wa la Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan selaka. Sahabat Ibn Abbas sebagai ahli tafsir dari kalangan sahabat mengatakan Takafalallahu liman qara al-Qur'ana wa 'amila bihi alla yadilla fid dunya wa la yashqa fil akhirah. Allah telah menjamin bagi orang yang mau membaca Al-Quran dan mengamalkannya, bahwa dia tidak akan kesasar di dunia ini. Gak akan tersesat di dunia ini dan gak akan celaka di akhirat nanti. Masyirah al-muslimin wal muslimat rahimahumullah. Kembali kepada ajaran Islam yang sumbernya adalah Al-Quran dan hadis. adalah benteng yang kuat agar kita tidak tersapu oleh derasnya ombak fitnah dan pemikiran yang menyimpang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu kitab Allahi wa sunnati. Aku tinggalkan dua pusaka yang kalau kalian berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan tersesat. Yaitu kitabullah Al-Quran, wa sunnati dan ajaranku. Namun di sini ada perkara yang penting untuk diberi peringatan bahwa tidak semua orang yang berdalil dengan Al-Quran dan hadis kemudian dia dikatakan benar. Melihat kenyataan di lapangan yang ada di zaman sekarang. Kelompok-kelompok sempalan di tengah-tengah kaum muslimin. Ketika mereka mendeklarasikan kebatilan mereka, Terkadang mereka ya menyitir ayat, mencomot satu hadis. Misalnya mereka orang-orang yang menggembar-gemborkan Islam Nusantara. Mereka mengatakan bahwa Islam itu kan rahmatan lil alamin. Islam itu kan rahmat untuk seluruh alam. Ya kalau seperti itu nggak usah warung-warung itu ditutup kalau di siang Ramadan. Kan di daerah Cilacap ini dan sekitarnya kan nggak semua orang Islam saja, ada juga orang non Muslim. Padahal mayoritas Muslimin. Taib taruhlah ini yang mereka gembar-gemborkan. Tapi apakah mereka akan mengatakan dengan ucapan yang sama? Kenapa di Bali kaum muslimin kalau hari raya nyepi kok nggak boleh mengumandangkan adzan pakai apa? Speaker pengeras suara padahal mereka juga ya masyarakat Bali misalnya, muslimin Bali. Artinya Justru ini menimbulkan ketidaknyamanan di tengah-tengah masyarakat. Orang sudah berjalan bertahun-tahun bahwa untuk wilayah sini misalnya setiap Ramadan misalnya warung-warung di siang hari tutup ya dan itu sudah dimaklumi oleh semua pihak eh kemudian ada orang yang ingin ya uh, membangkit-bangkitkan sesuatu yang justru akan bisa menimbulkan konflik di tengah-tengah masyarakat. Justru ini nggak bijak yang seperti ini. Ya. Itu misal saja. Ya. Rahmatan lil alamin, betul. Islam itu rahmat untuk seluruh alam. Sampai pun orang kafir, tidak semua orang kafir kemudian berhak dibunuh. Orang kafir itu ada empat macam. Ada orang kafir dimi, orang kafir yang tinggal di negeri muslimin. Dia membayar upeti kepada pemerintah muslimin. Dia mendapat hak seperti layaknya masyarakat muslimin. Orang seperti ini gak boleh diganggu. Gak boleh dibunuh. Yang kedua orang kafir musta'man orang kafir yang mendapatkan jaminan keamanan dari pemerintah. Ya. Misalnya mereka para turis yang datang untuk berlibur di sini atau mereka-mereka yang sedang melakukan misalnya studi di sini, mereka datang ke sini kan dikasih visa. Ya. Itu jaminan keamanan. Mereka nggak boleh diganggu. Nggak boleh diganggu selama mereka tidak mengganggu muslimin. Yang ketiga, orang kafir mu'ahad. Orang kafir yang ada perjanjian damai dengan muslimin. Ini pun tidak boleh diganggu. Yang keempat, orang kafir harbi. Orang kafir yang angkat senjata, siap tempur dengan muslimin. Ini yang kita hadapi. Ini orang kafir harbi. Jadi orang kafir itu bermacam-macam. Ini diantara contoh bahwa Islam itu rahmatan lil alamin bahwa apa yang difahami oleh sebagian orang bahwa siapapun orang kafir ya silahkan masuk ke negeri ini ini kan negeri rahmatan lil alamin kita katakan siapa dulu kalau mereka datang nenteng senjata menyerang muslimin masa kita diam nenteng senjata Jenis orang kafir yang kayak apa dulu? Kalau kayak yang pertama, kedua, ketiga ya memang nggak boleh diganggu. Kalau jenis yang keempat, nenteng senjata, menyerang muslimin masa kita tinggal dia. Juga tidak seperti apa yang dilakukan oleh mereka para teroris yang mereka gebiah uyah Bahkan siapapun yang tidak sepaham dengan mereka, walaupun itu bapaknya sendiri, walaupun itu ibunya sendiri, dibunuh. Ini juga kebatilan. Ya. Mereka berangkat dari mengkafirkan orang yang tidak sepaham. Berangkat dari itu, menurut mereka, karena nggak sepaham, karena nggak satu ya ide dengan mereka berarti kafir orang kafir halal darahnya subhanallah ini semua di antara perkara-perkara yang saat ini kaum muslimin di belahan bumi manapun ya. sedang menghadapi problem yang seperti ini. Ad, juga adanya orang-orang yang ingin menjauhkan muslimin dari agamanya. Pemahaman sekuler misalnya yang memisahkan antara agama dengan dunia juga sudah mulai ditumbuh kembangkan. Bahkan pemahaman komunis yang anti Tuhan pun saat-saat ini menggeliat banyak dari para pemuda dan pemudi terjatuh ke dalam pemahaman yang menyimpang yang mengakibatkan dia menyelisih agamanya yang mengakibatkan dia menghancurkan negaranya yang menjadikan dia mencoreng nama keluarga dan masyarakatnya baik ekstrim kanan atau ekstrim kiri, tidak sedikit di antara sebabnya adalah perhatian orang tua dan tokoh masyarakat kepada generasi bangsa itu melemah. Sementara sarana untuk seorang bisa terseret kepada pemahaman yang menyimpang begitu mudahnya, begitu banyaknya. Bisa jadi seorang dia di sekolah tidak diajari kejelekan oleh gurunya. Di masjid diajari kebaikan. Di rumah juga orang tua ngajari kebaikan. Tapi ternyata sang anak ya, biasa mengakses berita atau informasi yang menyimpang. Misalnya dia sering membaca makalah-makalah, artikel-artikel yang padanya ada pujian-pujian kepada PKI. Partai Komunis Indonesia misalnya. Artikel-artikel atau makalah-makalah yang padanya ada kesan bahwa mereka adalah korban. Korban negara. Sehingga karena yang dibaca seperti itu, padahal di sekolah nggak diajari di rumah nggak diajari, di masjid nggak diajari, tapi yang dia baca seperti itu. Tumbuhlah dia menjadi seorang pemuda yang siap untuk membela PKI dan siap untuk menyalahkan negara ini, bahkan menuntut negara untuk minta maaf kepada ya para korban PKI dan keluarganya. Padahal sejarah secara hakikat telah menunjukkan bahwa merekalah yang memulai Merekalah yang memulai pemberontakan, mereka lah yang memulai melakukan keonaran, kemudian mereka ditumpas, kemudian mereka dirapikan. Dan sudah menjadi tugas aparat keamanan waktu itu untuk me, ya, membersihkan mereka, menertibkan mereka. Sehingga ini salah satu contoh adanya media-media cetak atau elektronik baik yang bisa didengar atau dibaca dalam bentuk visual atau yang lainnya ini diantara sarana yang menjadikan sebagian generasi bangsa terjatuh kepada pemahaman yang menyimpang. Ada kisah yang sangat menyedihkan. Ini kasus saja. Dan tentu identitas orang ini tentu dirahasiakan. Ada seorang, dia polisi. Dia ngerti persis bagaimana kejahatan teroris, ya, trik-triknya ya para teroris. Tapi subhanallah anaknya itu karena dia sering mengakses makalah ya lewat internet tentang apa kehebatan-kehebatan teroris ternyata anaknya itu cenderung kepada pemahamannya seperti ini. Orang tuanya nggak mengajarkan pemahaman teroris, pemahaman teror. Tidak bahkan antipati, tapi anaknya bisa seperti itu. Kenapa? Karena memang ya sekarang ini yang namanya orang tahu sesuatu tidak hanya dari sekolah. Orang tahu sesuatu tidak hanya dari ya eh, orang tua, tidak hanya dari tempat pengajian. Bahkan bisa jadi orang di kamar sendirian dia ngerti apa yang terjadi di dunia sekarang ini. Oleh karena itu sudah menjadi kewajiban orang tua untuk memperhatikan apa yang mereka baca, apa yang mereka dengar. Memperhatikan dengan siapa anak-anak itu bergaul. Baik pergaulan melalui dunia maya atau pergaulan yang nyata dalam kehidupan ya di tengah masyarakat. Karena yang namanya bacaan, yang namanya apa yang didengar, yang namanya pertemanan sangat memola terhadap jati diri seorang. Dahulu di Riyadh ada suatu peledakan dari para teroris yang umurnya masih muda-muda sekali. Empat teroris ketangkap semuanya. Umurnya itu masih 20 sampai 30, masih 24 tahun kurang lebih. Kok bisa-bisanya mereka berangkat dari negeri tauhid yang diajari tauhid, diajari syariat, kok bisanya mereka melakukan aksi konyol seperti itu? Ya, mereka dulunya para pemuda-pemuda yang ya pemuda-pemuda jalanan yang nggak ngerti arah tujuan. Kemudian mereka bergabung dengan sebagian kelompok mujahidin di Afghanistan. Kemudian mereka bertemu dengan ya orang dari berbagai negara. Kemudian pemahaman pengkafiran kepada pemerintah masuk pada mereka. Pulang ke negerinya, dengan membawa pemikiran bahwa pemerintah yang ada itu kafir, maka mereka pun nekat untuk melakukan aksi peledakan. Amunisi mereka ambil dari Yaman. Mereka rancang, mereka rakit serupa kemudian ya mereka melakukan aksi yang mengakibatkan kerugian jiwa dan kerugian materi. Ketika mereka ditangkap, telusur demi telusur, kok bisanya mereka melakukan aksi konyol seperti ini pada keluarganya, keluarga baik-baik, keluarganya nggak pernah ngajarkan seperti itu. Ternyata usut demi usut pertemanan. Pertemanan. Ini sangat penting. Ya. Kalau tadi yang pertama, mungkin ya anak salah seorang aparat bisa dia ya e, mengikuti pemahaman teroris dengan bacaan-bacaannya, kalau ini dengan apa? Pertemanannya. Intinya bahwa sudah menjadi keharusan atas orang tua, tokoh masyarakat, tokoh agama untuk membentengi generasi bangsa dari pemahaman pemahaman yang menyimpang. Kita nggak ingin negeri yang sudah kita rasakan saat ini ke kedamaian, kenyamanan, kemudian porak-poranda. Dan bukan hal yang mustahil. Kalau bibit-bibit penyimpangan ini dibiarkan, nantinya akan membesar, membesar kemudian akan berubah keamanan menjadi ketakutan. Kedamaian berubah menjadi satu yang mencekam, kemakmuran berubah menjadi kemiskinan. Yang lebih parah dari itu, yang tadinya seorang mudah beribadah kemudian setelah itu tidak lagi mudah beribadah. Jadi sudah menjadi tugas kita bersama untuk menyadarkan diri kita, masyarakat kita, terutama para generasi muda yang mereka adalah penerus perjuangan bangsa. Generasi muda yang mereka punya cita-cita yang jauh yang di atas pundak mereka, ya kewajiban untuk menebarkan kebaikan. Hendaknya mereka diberi pembekalan. Mereka diberi pengertian. Mereka dikasih bimbingan. Tidak, agar tidak salah jalan. Agar mereka tidak salah pilih. Bacaan tidak salah pilih. Pertemanan. Sebelum segala sesuatunya terlambat. Ketika ada sebagian orang sudah terjatuh kepada pemahaman yang menyimpang dan melakukan aksi yang konyol di tengah masyarakatnya, maka jangan sampai generasi berikutnya mengikuti langkah yang seperti itu. Setidaknya yang akan datang kita jaga. Kita bentengi. Kalau bukan kita umat Islam yang berusaha membentengi generasi Bangsa ini dari pemahaman yang menghancurkan siapa lagi? Tentunya segala sesuatu kembali kepada ilmu agama. Segala sesuatu kembali kepada ilmu agama. Masyara al-muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di saat kita menjaga generasi bangsa ini dari pemahaman yang menyimpang dan kita arahkan mereka, kita bimbing mereka kepada amal-amal kebaikan, pemahaman-pemahaman yang lurus. Maka harapan kita mereka menjadi generasi penerus yang salih dan salihah. Di mana anak yang salih atau yang salihah di samping akan bermanfaat bagi diri mereka, juga bermanfaat bagi orang tuanya. Orang tua sejuk memandang mereka di saat orang tua masih hidup. Dan orang tua akan terus didoakan oleh anak yang solih dan solihah di saat mereka sudah meninggal. Anak yang solih dan solihah akan memberikan kontribusi yang besar untuk bangsa dan negaranya. ketika generasi ini menjadi generasi yang salih dan salihah, maka pamor Islam, nama baiknya Islam terjaga. Sehingga tidak ada lagi jalan bagi musuh-musuh Islam untuk menyerang Islam dan kaum muslimin. Masyara al-muslimin wal muslimat rahimakumullah. Insyaallah kita akan masuk pada wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu. Yang namanya Rasulullah seorang yang penyayang terhadap umatnya. Ibarat seorang bapak, seorang ibu yang sayang pada anak-anaknya seorang bapak atau seorang ibu yang penyayang tidak ingin kalau anak-anaknya nanti tersesat, tidak ingin kalau anak-anaknya nanti mereka sengsara. Sehingga orang tua mengarahkan, membimbing, memberi wasiat, menasehati. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah sangat sayang kepada umatnya. sampai-sampai Rasulullah mengorbankan apa yang beliau korbankan demi kemaslahatan umatnya. Wasiat Rasulullah yang diarahkan kepada sahabat Abu Darda, jangan kita pahami bahwa ini kan terkhusus untuk Abu Darda. Apa faedahnya kita, apa faedahnya Anda menyampaikan wasiat Rasul kepada Abu Darda? Kita bukan Abu Darda. Jawabannya, khitab syari'i li wahidin minal ummah khitabun lil jami' ma lam yadulla dalilun ala taksisi. Jawaban kita bahwa pembicaraan penentu syariat ya baik Allah atau Rasulnya yang diarahkan kepada seorang dari umat ini itu artinya pembicaraan yang diarahkan kepada seluruh umat selama tidak ada bukti bahwa itu hanya untuk orang tersebut. Ketika memang pembicaraan atau nasihat yang Allah arahkan atau yang Rasulullah arahkan kepada seorang dari umat ini tidak ada penghususan untuk orang itu, maka itu artinya nasihat untuk seluruh umat. Jika para sahabat mereka generasi yang kuat ilmu dan amalnya saja, butuh untuk dinasehati, butuh untuk diberikan arahan dan bimbinganlah kita. Ilmu kita minim, amal kita juga bolong-bolong. Tentu kita lebih berhak lagi untuk mendapatkan arahan, mendapatkan bimbingan. Yang namanya nasihat bukan hanya untuk mereka-mereka orang yang ya lemah ilmunya, lemah amalannya. Bahkan orang yang kuat ilmu dan amalannya pun butuh diberikan arahan. Agar mereka semakin meningkat. Meningkatkan mutu atau kualitas iman dan amal mereka. Agar mereka tetap istiqomah, lempeng di atas jalan kebenaran dan jangan sampai bergeser karena godaan dunia atau yang lainnya. Penting. Yang namanya orang lurus, yang namanya orang semangat, belum tentu suatu saat dia akan, belum tentu bisa jadi suatu saat dia akan menyimpang, bisa jadi suatu saat dia akan, ya, berbuat jelek. Sehingga sedia payung sebelum hujan jaga-jaga sebelum seorang itu terjatuh dalam kejelekan, seorang sudah memberikan ya peringatan. Wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Abu Darda ada sembilan wasiat. Yang ini terkait dengan seorang menjaga akidah. Seorang menjaga hubungan yang baik di tengah-tengah keluarga. Seorang menjaga akal. Seorang menjaga agama dan yang semisalnya nanti akan kita ketahui setelah kita membaca wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kepada sahabat Abu Darda. An Ummi Darda عن أبي الدرداء قال أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسعين Dari Ummu Darda, dari Abi Darda, semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada saya dengan sembilan pesan. La tusyrik billahi syai'an wa in qutti'ta aw hurriqta janganlah kamu menyekutukan Allah sedikit pun meskipun kamu harus dicincang tubuhmu atau kamu dibakar wala tadrukanna salatal maktubah muta'ammidan wa man tarakaha muta'ammidan bari'at minhu dhimmah Janganlah kamu meninggalkan sholat wajib secara sengaja. Karena barang siapa yang meninggalkan sholat wajib secara sengaja, maka lepaslah penjagaan dari Allah untuk dia. Wala khamra fa innaha Janganlah kamu minum khamar. Sesungguhnya khamar itu biangnya segala kejelekan wa ati' walidayka wa in amaraka an takhruja min dunyaka fakhruj lahuma taatilah kedua orang tuamu meskipun kedua orang tuamu memerintahkan kamu untuk kamu keluar dari dunia kamu bisa keluar dari pekerjaan kamu keluar dari sesuatu yang ya berkaitan masalah duniawi ya keluarlah kamu dalam rangka mentaati keduanya. Wala tunazi'anna wulatal amri wa in ra'aita annaka anta. Dan janganlah kamu menentang pemerintah. Janganlah kamu melawan pemerintah meskipun kamu menganggap kamulah yang berhak. Wala tafrir minazahfati wa in halakta wa farra ashabuka. Dan janganlah kamu lari dari medan tempur meskipun kamu harus binasa dan lari teman-temanmu. Wa angfiq min taudika ala ahlika. Dan berilah nafkah keluargamu dari harta yang kau miliki. Wala tarfa asaka ala ahlika dan janganlah engkau angkat tongkatmu untuk memukul keluargamu. Larangan untuk menyakiti keluarga. Wa akhifhum fillahi ya azza wa jalla dan pertakuti mereka keluarga dengan Allah. Nasihat Rasulullah yang sangat mulia ini. Manakala dipraktekkan oleh seorang muslim dalam kehidupannya, maka dia akan menjadi seorang yang muwahhid, seorang yang mengesahkan Allah SWT seorang yang dia hanya menghamba memberikan beragam ibadah kepada Sang Mencipta dan mengatur jagat raya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nasihat Rasulullah yang mulia ini manakala dijalankan maka akan terjalin hubungan yang baik antara anak dengan orang tua, antara suami dengan istri, antara rakyat dengan penguasa dan karena memang Islam adalah rahmatan lil alamin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus kamu wahai Rasul kecuali sebagai rahmat untuk seluruh alam rahmat dan kasih sayang Islam ini tidak hanya untuk bangsa manusia saja, bahkan untuk binatang sekalipun. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seorang menyakiti binatang. Ketika sahabat Abu Darda, beliau punya kendaraan yang beri, diberi nama Dimun, Kendaraan ini benar, diberi nama Dimun. Onta atau kuda, beliau diberi nama Dimun. Dia sangat memperhatikan makanan dan minuman kendaraannya. Kalau ada orang yang meminjam kendaraannya, dia tidak melarang, tapi berpesan. Silahkan kamu pinjam kendaraan ini, tapi tolong. Beri pakan dan minum yang cukup. Karena saya tidak pernah menyakiti dia. Ketika kendaraannya mati, maka Abu Darda mengatakan, wahai Dimun, janganlah kamu nanti menuntut di hari kiamat di hadapan Allah kepada saya. Karena saya tidak pernah menyakiti kamu. Lah kalau terhadap binatang saja seperti ini, seorang sahabat yang mereka adalah contoh kita, gak menyakiti, apalagi terhadap manusia lihat Islam. Ya, kasih sayangnya bukan hanya dirasakan oleh bangsa manusia dan jin saja, bahkan juga dirasakan oleh ya binatang. Mbak Islam datang untuk memperbaiki bukan untuk merusak. Islam datang untuk menebarkan kedamaian bukan untuk membuat keonaran. Islam datang dengan membawa kasih sayang yang sesungguhnya. Di sini Ummu Darda meriwayatkan hadis dari Abu Darda. Ummu Darda ini istrinya Abu Darda. Nama dari Abu Darda adalah Uwaimir ibn Zaid. Saya masih ingat waktu itu ada uh, daurah ya, pengajian. Dalam pengajian waktu itu si pemateri memberikan pertanyaan sayembara. Siapa yang bisa jawab dapat hadiah satu kambing. Ya. Siapa nama sahabat eh, nama sahabat Abu Darda? Gak semua orang tahu. Jangankan Abu Darda, Abu Bakar saja siapa namanya? Abu Bakar As-Siddiq namanya adalah Abdullah bin Utsman. Jadi Abu Bakar As-Siddiq itu namanya adalah Abdullah bin Utsman. Bisa gak bisa. Bahasa Jembara, sampai yang tahu nama Abu Darda tak kasih kambing? Ya gak bisa di sini. Ya. Lumayan ya kan. Abu Darda namanya adalah Waimir ibn Zaid al-Ansari al-Khuzraji. Nama beliau adalah Waimir. Waimir bin Zaid al-Ansari berarti dia dari Ansar dari Madinah. Al-Khuzraji dari kabilah Khuzraj. Dia ini termasuk orang Madinah yang akhir-akhir masuk Islam. Tapi ya, meskipun dia orang yang akhir mungkin dari orang Madinah masuk Islam, tapi dia punya keistimewaan yang luar biasa di tengah-tengah ya para sahabat. Ya. Bisa mengejar ketertinggalan mungkin saudara-saudara dia sudah masuk Islam lebih dahulu, ya. Dia tertinggal, tapi dia mengejar ketertinggalan sehingga dia menjadi seorang imam kudwah panutan bahkan dia menjadi seorang hakim di daerah Damaskus Beliau adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang yang bijak di tengah-tengah umat ini. Bahkan beliau adalah salah satu dari pimpinan qori Al-Qur'an. Padahal dia orang Madinah yang terakhir masuk Islamnya dibanding yang lainnya. Tapi seperti itu. Orang ketika dia merasa tertinggal, dia akan berupaya untuk mengejar ketertinggalan. Dia tidak mau berada di yang nomor buncit, dia akan berusaha ingin mengejar, mengejar sehingga dia terus bisa sampai di depan. Seperti ini yang namanya kemuliaan itu butuh ya kita kejar dengan semangat. Abu Darda radhiyallahu anhu di zaman Rasulullah terhitung orang yang ditugasi untuk mengumpulkan Al-Qur'an. Kan dulu Al-Qur'an di zaman Rasulullah itu tertulis di tulang-tulang binatang, tertulis di pelepah korma, tertulis di ya lempengan batu. Ya. Abu Darda salah satu yang apa namanya menulisnya, ya. mengumpulkannya sesuai dengan kemampuannya. Abu Darda dahulu seorang saudagar kaya. Sebelum dia masuk Islam dia saudagar kaya. Setelah dia masuk Islam, dia berpikir, ah saya akan jadi pedagang, tapi juga saya akan menjadi orang yang ahli ibadah. Ternyata kata dia, setelah saya gabungkan ya merempang dagangnya, merempang ibadahnya, nggak ketemu. Maka Abu, Abu Darda akhirnya meninggalkan dagang, dia fokus ibadah. Tetapi kata Imam Ad-Dahabi, apa yang dilakukan oleh sahabat Abu Darda ini memang salah satu pendapat dari pendapat salaf. Tapi yang afdol yang utama itu yang gabungkan ya, ya ibadah semangat ya perkara dunia juga kita butuh kita juga untuk semangat ibadah kan butuh juga apa ya fasilitas butuh dana butuh ini dan itu Imam Mudhahabi mencontohkan sahabat Abu Bakar sahabat Abdurrahman bin Auf mereka adalah saudagar-saudagar kaya dari kalangan sahabat, tapi mereka juga ahli ibadah. Tapi ya tadi, ya namanya tabiat orang beda-beda. Ada orang yang memang mampu mengumpulkan antara usaha ya duniawiyah yang berhasil dengan apa? ibadah yang tidak terlupakan. Ada juga yang Orang bisanya ya usaha tapi ibadahnya ya tidak sesemangat dia mencari usaha. Ada juga sebaliknya. Ada seorang yang semangat ibadahnya melebihi kalau dia uh, semangat dalam usaha. Dan tentunya yang terpenting adalah seorang jangan meninggalkan sesuatu yang menjadi kewajiban atasnya. Dia semat ibadah. Tapi jangan sampai melalaikan hak anak dan istri. Mereka berhak mendapatkan nafkah lahir dan nafkah batin. Nafkah lahir dan nafkah batin. Dan paling bagusnya adalah seorang stabil antara tuntutan jasmani dan tuntutan rohani. Sahabat Abu Darda seorang yang sederhana. Jalan berfikirnya itu nggak neko-neko. Bukan orang yang berat-beratkan diri. Beliau hampir setiap pagi duduk di masjid besar di kota Damaskus, Syria. Setiap pagi beliau adalah pimpinan halakoh Al-Quran. Jadi di masjid besar di Damaskus ada beberapa istilahnya eh, halakoh untuk ngaji Al-Quran. Misalnya rombongan ini yang mimpin hafalan Al-Quran bulan. Yang ini seperti itu. Sekian ya kelompok hafalan Al-Quran. Nanti masing-masing pimpinan kelompok yang mengecek hafalan anggotanya setor awalannya kepada sahabat Abu Darda. Kalau hari sudah mulai siang, Abu Darda dan tugas hafal Al-Quran sudah selesai, Abu Darda terkadang tanya, hari ini ada undangan akikoh enggak? Hari ini ada undangan walimah enggak? Kalau murid-muridnya mengatakan enggak ada. Kata Abu Darda, kalau begitu kita puasa hari ini. Sederhana kan? Sederhana sekali. Ya. Sederhana. Ya. Ada dimakan, nggak ada ya sudah. Sabar, puasa. Nah seperti itu. Ya. Nah. Abu Darda radhiyallahu anhu beliau berteman akrab dengan sahabat Salman Al-Farisi. Dan memang dahulu ketika Nabi berhijrah ke Madinah, para sahabat itu mereka dipersaudarakan. Karena mereka datang ke Madinah, nggak ada keluarga di Madinah, nggak ada harta, nggak ada apa-apa. Harta yang di Mekah ditinggal karena dicegah oleh orang-orang musyrikin. Maka Nabi mempersaudarakan antara para sahabat. Ah, sahabat Abu Darda dipersaudarakan dengan sahabat Salman Al Farisi. Salman Al Farisi ini berasal dari Persia. Persia sekarang itu daerah Iran. ya? apa? Iran atau sekitarnya. Sahabat Salman Al-Farisi ini tergolong sahabat yang dikasih umur yang panjang. Ketika beliau meninggal umurnya kurang lebih 350 tahun. Dan ada satu riwayat umur Salman Al-Farisi ketika meninggal 250 tahun. Baik 350 atau 250 itu umur yang apa? Panjang banget. Padahal umumnya umur umat ini itu antara 60 sampai 70. Sekarang kalau sudah dikasih umur 60 lebih lah ini bonus betul ini. Ya, kalau sudah dekat pasulnya ya berarti siap-siap perbekalan sebanyak-banyaknya. Rasulullah mengatakan a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in umur-umur umatku antara 60 tahun sampai 70 tahun. Umumnya seperti itu kata Nabi. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik dan sangat minim yang lebih dari itu. Langka, langka itu artinya ada tapi sedikit. Ya. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Ya. Dan langka, jarang orang yang ya lebih dari itu. Satu saat sahabat Salman Al-Farisi berkunjung ke rumah Abu Darda. Berangkat dari tempat yang jauh. Berkunjung ke rumah teman. Ya. Waktu itu sahabat Abu Darda tidak ada di rumah. Yang adalah istrinya di luar rumah dengan menggunakan pakaian yang ya tidak layaknya seorang wanita yang ya mudalah sudah pakai pakaian yang lusuh. Ditanya oleh Salman, kenapa kamu kok pakainya seperti itu? Kata Ummu Darda, saudara kamu itu Abu Darda sudah nggak demen dunia, sudah nggak demen dunia. Kemudian nggak berapa lama pulang Abu Darda. Menginaplah sahabat Salman di rumah Abu Darda. Ketika di awal malam, Abu Darda ingin tahajud maka ditarik oleh sahabat Salman. Ya. Nanti istirahat dulu, nanti aja nanti malam. Kemudian Abu Darda pun ya istirahat. Dia kira Salman sudah tidur kan sudah pertengahan malam, dingin bangun. Ternyata belum tidur, ditarik lagi oleh Salman nanti. Ya. Ketika sepertiga malam terakhir, ya kata Salman, ayo kita tahajud. Setelah itu sahabat Abu Darda dinasehati oleh sahabat Salman. Inna li jasadika alaika haqqan. Wali ahlika alaika haqqan. Wali rabbika alaika haqqan fa'ati kulla di haqqin haqqa. Wahai Abu Darda. Tubuhmu itu ada hak. Tubuh ini ada hak untuk istirahat kan. Mata ini kan ada hak untuk tidur. Ya kalau tahajud dari awal malam sampai akhir malam ya Tubuh ini butuh istirahat. Bagi keluargamu pun ada hak. Istri itu ada hak. Jangan karena mer mengibadah kemudian istri gak pernah disentuh. Ya. Demikian pula bagi Allah ada hak. Jangan orang ya semalaman tidur terus gak pernah tahajud. Atau semalaman terus dengan istrinya ya kemudian gak tahajud misalnya. Ini gak salah. Bagi tubuhmu ada hak untuk istirahat, bagi istri juga ada hak, bagi Allah juga ada hak. Berikan masing-masing haknya. Ketika di pagi hari, kedua sahabat ini menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah ketika mendengarkan cerita mereka, Rasul mengatakan, Sadaqo Salman. Benar apa yang diucapkan oleh Salman. Jadi Islam itu memerintahkan pemeluknya untuk ya stabil dalam memberikan hak hak tubuh juga dipenuhi, hak Allah juga dipenuhi, hak keluarga dipenuhi. Manakala seorang memberatkan satu hak kemudian meninggalkan hak yang lainnya dosa. Bisa jadi ada seorang dia itu nafkah kepada anak dan istri nggak kurang sudah. Tapi dia nggak pernah ibadah kepada Allah. Dosa dia, ya kan? Hanya hak makhluk yang dia penuhi, sementara kewajiban dia terhadap Allah tidak dipenuhi. Ada juga sebaliknya ada orang ibadahnya merembang, tapi membiarkan anak dan istrinya kelaparan. Gak diurusin nafkahnya, ini juga dosa. Islam itu memerintahkan pemeluknya agar kita stabil dalam memberikan ya hak hak tubuh ya, hak keluarga dan hak-hak yang lainnya. Masyarah al-muslimin wal muslimat rahimakumullah. Penting sekali seorang berkunjung ke tempat temannya. Dia punya teman lama misalnya nggak berjumpa kunjungi. Dan jangan anda berprinsip Ya. Misalnya Anda lebih sepuh, lebih tua dari dia, kan saya lebih tua, ya. Masa saya yang lebih tua datang pada dia? Jangan seperti itu. Sing waras ngalah. Yang butuh pahala dahului menjadi teladan, jadi contoh. Ya. Abu Bakar sendiri, Abu Bakar dia sudah menjadi khalifah. Ya, dia mengunjungi rakyatnya yang istilahnya jelata Ummu Aiman yang dulu pernah nyusui Rasulullah. Ya, mengunjungi Ummu Aiman Abu Bakar dengan Umar. Karena ini Ummu Aiman punya jasa. Ummu Aiman ini punya ya jasa pernah ngasuh siapa? Rasulullah. Abu Bakar ingin memuliakan orang yang pernah memuliakan Rasulullah. Seperti itu. Walaupun diizin khalifah, dia berangkat. Ya. Orang ketika dia mengunjungi temannya, di antara faedahnya, dia dipersiapkan tempat tinggal di dalam sorga. Jadi untuk dapat sorga Allah, tidak harus seorang itu. Misalnya infak ratusan juta, harus mengeluarkan tenaga sampai habis tidak harus. Asalkan mau banyak sekali jalan yang telah dianjurkan oleh Rasulullah yang kalau kita melaluinya kita akan masuk dalam surga. Seorang ketika dia mengunjungi saudaranya semata-mata karena cinta kepada Allah maka orang tadi dipersiapkan tempat tinggal dalam surga dengan saling mengunjungi juga akan semakin mempererat hubungan di tengah-tengah mereka. Dengan saling mengunjungi juga akan menghibur sesuatu yang mungkin seorang ya mengalami kesulitan di saat dia sendiri. Ketika misalnya seorang dia hidup di suatu daerah ya dia banyak orang yang tidak menyukainya, banyak orang musuhinya, dia merasa sendiri. Ketika dikunjungi oleh temannya terhibur. Ternyata orang yang senasib sepenanggungan dengan saya banyak. Terhibur dia. Yang tadinya mau luntur, yang tadinya mau futur, mau lemah semangat kemudian jadi ya bangkit semangatnya. Itu di antara faedah saling mengunjungi antar ya ikhwah, saudara. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada sahabat Abu Darda. Pesan yang pertama, La tusyrik billahi syai'an wa in qut'ta aw hurrikta. Janganlah kamu menyekutukan Allah sedikit pun. Meskipun kamu harus dicincang atau kamu dibakar. Maksudnya, terkadang seorang dia berada dalam kondisi yang serba repot. Dia dipaksa oleh orang kafir untuk keluar dari Islamnya. Dipaksa oleh orang kafir untuk melakukan kesyirikan. Janganlah dia melakukan kesyirikan. Janganlah dia murtad dari agama meskipun taruhannya adalah nyawa. Karena agama adalah salah satu dari enam perkara yang wajib dijaga. Kalau ini hilang dari diri seorang, apa yang bisa diandalkan? Orang-orang kafir gak senang melihat orang-orang yang beriman. Kalau orang-orang yang beriman, apakah mereka mengganggu orang-orang kafir? Apakah mereka merampas harta orang kafir? Tidak. Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman di mata orang-orang kafir kecuali karena mereka beriman kepada Allah. Kecuali karena mereka mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan pada dahulu ada dua orang. Dua orang yang melewati suatu daerah yang siapapun yang melewati jalan di daerah tersebut harus berkorban kepada berhala. Lewatlah seorang. Di tempat tersebut kemudian ya dicegah oleh para penjaga jalan tersebut. Kamu tidak boleh lewat kecuali kalau kamu berkorban untuk berhala. Kata dia, saya nggak punya sesuatu untuk saya korbankan untuk berhala ini. Kata penjaganya, korib balau dubaban. Berkorbanlah. Bersesajilah walaupun hanya seekor lalat. Dia pun nangkap lalat, kemudian dia ya persembahkan untuk berhala, kemudian dia mati masuk neraka. Gara-garanya apa? Dia menyekutukan Allah berkorban untuk selain Allah. Kemudian lewatlah seorang yang beriman. Dicegah juga oleh penjaganya. Kata mereka, berkorbanlah kamu. Kalau tadi yang pertama kan jawabannya, saya nggak punya sesuatu yang saya korbankan. Akhirnya mereka katakan, ya sudah kamu berkorban walaupun dengan lalat satu yang kecil. Kalau ini, yang kedua bukan seperti jawabannya. Saya nggak akan mau berkorban kecuali hanya kepada Allah. Beda enggak? Bisa jadi orang ini punya, tapi enggak mau saya berkorban untuk selain Allah. Fakotalu maka mereka pun bunuh orang ini. Fadakhala jannah, lalu orang ini masuk dalam surga. Janganlah seorang melakukan kesyirikan sekecil apapun. Karena yang namanya kesyirikan menyekutukan Allah yang kecilnya saja termasuk dosa besar yang paling yang paling besar. Pertahankan agama ini jangan sampai kita murtad dari Islam. Ketika sahabat Khubay bin Adi salah seorang sahabat yang diutus oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sahabat-sahabat lainnya untuk mengajari agama. Waktu itu Khubib dan rombongannya dikepung oleh pasukan musuh. Karena mereka berangkat bukan untuk perang, berangkat untuk ngajari satu kaum, terjebak oleh kepungan musuh, dan gak imbang, terbunuh para sahabat. Khubib bin Adi ditangkap. Ditangkap, kemudian diarak, dibawa ke Mekah waktu itu. Waktu itu Mekah masih ya dikuasai oleh orang-orang musyrikin. Peristiwa ini terjadi setelah perang Badar. Maka orang-orang musyrikin ingin melampiaskan dendam mereka kepada sahabat Khubay bin Adi ini. Ketika tokoh-tokoh mereka terbunuh dalam perang Badar, nah ini ada seorang muslim jadi tawanan, mereka ingin melampiaskan ya dendamnya. Dia pun di penjara, Tapi ternyata mereka masih memberikan kesempatan Wahai Hubeb, kalau kamu ingin hidup panjang, umurmu ya bukan tinggal hitungan detik. Sudahlah, kamu keluar saja dari agama Muhammad. Kembalilah kamu ke agama nenek moyang. Selamat kamu. Maka Khubib bin Adi ya bertahan di atas Islamnya. Jangankan murtad. Yang pisah dengan Rasulullah selama-lamanya Rasulullah terluka sedikit keluar darahnya saja dia nggak bisa tidur. Jangankan murtad yang itu harus pisah dengan Nabi selama-lamanya. Rasulullah keluar darahnya sedikit saja dia nggak bisa tidur mikirkan. Akhirnya ketika mereka melihat keteguhan Khubay bin Adi mereka pun membunuhnya. Ya akhi jasad ini semuanya akan hancur. Jasad ini semuanya akan ya eh, terkubur yang akan tetap adalah amalan. Yang akan tetap nanti adalah amalan. Sehingga orang yang terbunuh dalam keadaan dia membela agamanya, dalam keadaan dia tegar di atas agamanya, dia mati syahid. Mengkutilah duna dinihi bahwa syahid. Barang siapa yang terbunuh dalam keadaan dia dalam keadaan dia membela agamanya, maka dia mati syahid. Dalam keadaan dia tetap mempertahankan keyakinannya, agamanya, maka dia mati syahid. Jangan sampai kita menyekutukan Allah. Walaupun kita misalnya ya nyawa kita harus melayang. Tapi dalam kondisi tertentu. Dipaksa sudah. Kalau tidak kita akan dibunuh ada rukhsah, ada keringanan untuk kita misalnya mengatakan bahwa ya memang ini bulan ya ini adalah Tuhan. Ini adalah Tuhan kita misalnya. Berhala ini memang Tuhan kita misalnya. Tapi dia mengucapkan seperti itu dengan lisannya, hatinya tetap yakin bahwa itu ya tidak benar. Ini boleh. Ini kondisi apa? Terpaksa jadi antara ucapan dengan hatinya beda di sini. Hatinya tetap beriman, tapi dia untuk menyelamatkan diri. Ya. Sementara dia kalau tidak mengucapkan seperti itu, ya hilang ini kepala. Dia boleh untuk mengatakan seperti itu supaya selamat. Tapi tetap hatinya beriman. Ini seperti yang dialami oleh sahabat Ammar bin Yasir. Sahabat Ammar bin Yasir ini berangkat dari keluarga yang sederhana, keluarga yang kecil. Sehingga di awal-awal Islam menjadi bulan-bulanan orang-orang musyrikin. Ibunya Ahmad bin Yasir, wanita Islam pertama yang mati syahid. Ditombak oleh Abu Jahal. Ya, mati. Amar bin Yasir dan keluarganya disiksa. Rasulullah waktu itu nggak bisa menyelamatkan mereka karena jumlah muslimin sedikit di awal-awal Islam. Rasulullah menghibur mereka, Rasulullah memberikan janji pada mereka. Ya. Rasul mengatakan sabron ala yasir fa inna mau'idakum al jannah. Bersabarlah kalian wahai keluarga Yasir, sesungguhnya ya tempat kalian adalah surga. Seperti itu. Jadi orang ketika misalnya dipaksa untuk mengatakan kalimat kufur dipaksa kalau dia tidak melakukannya dia akan dibunuh maka dia boleh mengatakannya boleh tapi hatinya tetap beriman tapi kalau yang afdol yang utama ya dia tetap bertahan nggak mengucapkannya walaupun dia mati itu yang lebih utama yang lebih utama dia tetap bertahan walaupun dia dibunuh tapi dia boleh untuk mengucapkan ya kekufuran dalam kondisi diancam nyawanya dalam keadaan hatinya tetap beriman. Karena Allah mengatakan illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang dipaksa dalam keadaan hatinya mantap ya hatinya tetap beriman. Ya. Dahulu ada salah seorang ulama muslimin. Dia dipanggil oleh salah satu penguasa dari penguasa orang musyrik untuk menghadap. Waktu itu penguasa tadi sengaja membuat pintu masuk yang pendek sekali yang kalau ulama ini masuk berarti rukuk kepada raja kafir tadi. Ya. Jadi dibuat pintu yang apa? Pendek sehingga ketika masuk berarti rukuk kepada ya kepada raja atau penguasa yang kafir tadi. Ternyata ulama ini cerdas. Oh, berarti ini ingin ngerjain saya. Akhirnya dia masuknya pakai pantat dulu. Bokongi ya kan? Ketika dia masuk dengan seperti itu, ya, Raja kafir tadi kaget. Inginnya dia masuk supaya ruku, eh malah apa? Maaf saja, bokongi ya kan? terpukul dia. Terpukul ya penguasa kafir atau raja kafir tersebut. Dan macam-macam ulama muslimin mereka orang yang cerdas. Ya. Ketika orang-orang kafir mereka punya tibu daya. Ya. Para ulama mereka bisa mengurai mengurai tibu daya mereka. Masyara al-muslimin rahimakumullah. Islam adalah nikmat yang harus kita jaga. Oleh karena itu wasiat para nabi, wasiat para rasul dan wasiat orang-orang yang beriman wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali kalian dalam keadaan Islam. Karena orang yang keluar dari Islam atau murtad dari Islam dalam Islam hukumannya dibunuh. Tapi yang bunuh itu ya pemerintah. Karena Rasulullah mengatakan man baddala dinahu faqtuluh. Orang yang murtad bunuh. Bunuh dia. Kenapa? Keberadaan orang yang murtad di tengah-tengah masyarakat muslimin itu seperti anggota tubuh yang busuk. Orang misalnya dia punya tangan busuk. Ya penyakitan yang itu kalau nggak diamputasi, kalau nggak dipotong akan menjalar ke tubuh dan mematikan. Apa ya? Kemudian orang eman-eman ya untuk motong tangan ini asalkan yang selamat ataukah biar ya barji barbeh mati siji mati kabeh kan nggak seperti itu keberadaan ya orang yang murtad di tengah-tengah muslimin seperti tadi. Ada anggota tubuh yang sudah nggak fungsi lagi, yang justru kalau dibiarkan membawa virus atau penyakit yang mematikan, ya sudah dipotong saja. Ya. Seperti itu keberadaan orang yang murtad di tengah-tengah muslimin. Dan kemudian nasihat yang kedua dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, taib. Kalimat dipaksa itu apa maksudnya? Apakah termasuk terpaksa kalau seorang dikatakan seperti ini? Kamu kalau tidak mau nyembelih ya ayam cemani kemudian disuguhkan di pojok kampung, kamu akan kami usir dari kampung ini. Termasuk terpaksa enggak? Enggak terpaksa. Atau kalau kamu enggak mau minum khamar sudah enggak ada pertemanan lagi dengan kamu. Udah, nggak ada friend-friendan lagi. Ini bukan terpaksa, ya. Ambil itu pertemanannya, nggak butuh saya teman kamu, ya. Saya nggak mau minum khamar. Tapi kalau sudah kaitannya misalnya, kamu kalau nggak mau minum khamar nih, dia sudah pegang bensin, pegang korek, udah lemparkan ke rumahnya. Ya, ini baru terpaksa. Atau dia misalnya dikalungin celurit. Ah, Minum khamar kalau tidak lewat ini celurit. Ini terpaksa. Tapi kalau orang mengatakan seperti ini, kalau kamu tidak mau ikut minum khamar ini, sebulan lagi akan kami bakar rumah kamu. Sebulan kan masih lama ya kan? Dia bisa lari, dia bisa jual rumahnya, dia bisa kemas-kemas, bisa. Tapi kalau korek dan bensin sudah di tangan, ya mau apa? Seluruhnya sudah di leher, mau apa ya kan? Itu ini baru terpaksa. Karena terkadang ada sebagian orang itu dengan alasan terpaksa kemudian dia melakukan kemungkaran. Oh, saya terpaksa minum karena nggak enak. Teman-teman saya minum, saya disuki masa nggak minum, saya menghormati mereka. Kan gitu, menghormati mereka. Ini bukan terpaksa. Apa kamu yo ya, kalau nggak minum mau dibunuh? Ujung-ujungnya kalau kamu nggak minum paling kamu diputus apa? Pertemanannya. Sudah putusan saja. Pean itu, ambil itu. Gak usah ragu-ragu. Ngapain kita berteman dengan orang yang ya kalau kita berteman malah menimbulkan penyakit. Ini penting. Kalimat terpaksa di sini Dimana kalau kita tidak melakukannya, nyata-nyata betul harta kita lenyap, nyawa kita lenyap, atau sebagian anggota tubuh kita akan lenyap. Tapi kalau hanya sifatnya ancaman, kamu akan diusir ya kamu ini, kamu akan di apa? uh, kemakan uh, bisa diputus pertemanannya. Ini bukan terpaksa. Karena dulu ketika perang Badar ternyata di tengah-tengah barisan orang kafir ada orang yang dulu Islam masuk Islam. Tapi masuk barisan orang-orang kafir. Ketika malaikat mencabutnya mereka, "Fima kuntum?" Kenapa inti? Kenapa kalian kok bergabung dengan orang-orang kafir. Padahal mereka dulu dulunya muslimin. Kata mereka kunna mustad'afina fil ardh. Kita ini orang yang tertindas di muka bumi kan dipaksa untuk datang ke perang ini. Padahal bumi Allah itu luas. Bumi Allah luas hijrah. Tinggalkan daerah negeri yang kita tidak bisa mengamalkan agama ke daerah yang kita bisa mengamalkan agama. Nah, kalau teman-teman dia itu Rasulullah dan para sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah, kenapa kalian nggak berhijrah? Ya. Kemudian kalian beralasan kami ini dipaksa ke sini perang melawan kalian, baik kaum muslimin. Enggak bisa. Bumi Allah luas kok, ya kan? Jadi alasan mereka tidak diterima. Kemudian nasihat Rasul yang kedua, wala tadrukanna al maktubah muta'ammidan wa man tarakaha muta'ammidan bari'at min dhimmah. Janganlah kamu meninggalkan salat wajib secara sengaja. Yang wajib kalau salat sunnah boleh ditinggalkan. Tapi kalau seorang terus-menerus meninggalkan salat sunnah, ya dia bukan orang yang sempurnalah imannya. Kenapa? Ya, di samping seorang semangat dalam sholat wajib, ya semangat dalam sholat sunnah. Karena di antara fungsi faedah di sholat sunnah, menambal apa yang mungkin kurang dalam sholat wajib kita. Di antara faedah sholat sunnah, akan mengangkat derajat, menghapus dosa. Kalau kita merasa berat untuk sholat sunnah dengan beri, dengan duduk. Dengan duduk pun masa berat, dengan berbaring, walaupun kamu sehat karena sholat sunnah itu boleh dilakukan dengan duduk meskipun kamu sehat walafiat. Cuma pahalanya setengah ketimbang kamu sholat dengan berdiri. Sholatul qa'idi ala niswi bin sholati al ini. Sholatnya orang yang duduk pahalanya separuh ya dari orang yang sholat dengan berdiri. Walaupun kamu itu sehat walafiat, boleh kamu sholat sunnah dengan duduk, boleh kamu sholat sunnah dengan berbaring. Gampang kan? Ya. Dan sholat wajib yang Allah wajibkan sehari semalam ada lima. Lakukan dengan sepenuh ketulusan. Kerjakan ya dengan kita menghayati dan merenungi. Jangan hanya sebagai rutinitas kita lakukan sholat, ruku, sujud, bukan hanya sekedar rutinitas, tapi kita ya dalam benak kita bahwa ini adalah kewajiban agama dalam benak kita bahwa kita melakukan ini dalam rangka takoruban, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Sehingga salat kita itu bermakna. Ya. Ucapan-ucapan kita, gerakan-gerakan kita dalam salat ia ya memiliki makna. Insyaallah kita akan lanjutkan uh, penjelasan tentang wasiat Rasulullah ini pada kesempatan nanti pada sholat duhur.